لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل والمرسلين هذا الخاتم الامير على اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وهو يسر ولا معسر اللهم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وخصائها وعلى آله وصحبه حق قدره والعباد العظيم أما بعد untuk kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini di mana dengan kita kita nanti berada pada pertengahan bulan Ramadan 1432 pantas patut dan wajar dengan kita kita mengawali masjid kita dengan melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi yang mudah-mudahan daripada gombang jadi pada jarak ukuran tidak kurang daripada 70 km daripada tempat kita negara ini nama-nama kita yang hadir dan juga dengan roh-roh kita akan dipandangkan dan akan disampaikan dan diperkenalkan kepada baginda Nabi dengan lantunan salat dan salam yang kita lakukan bersama sejumlah tiga daripada mereka-mereka yang diucapkan bulan bin bulan telah melantunkan dan telah mengucapkan salat dan salam kepadamu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada kejualan kita melantunkan salawat dan salam bersama kepada Nabi sebelum kita mengamati bagaimana kita dan siaran kita pada malam hari ini. Allahumma salli kepada kita dalam satu pertemuan khusus satu tiga tiga tiga nanti di jemput pada malam dua puluh tujuh Wajah dua tahun sebelum kita hijrah ke Madinah pun juga ternyata dengan rukun Islam yang kedua dengan sendal yang lima waktu dan juga dengan nawafil yang kemampuan kita melaksanakan kecuali kita melaksanakan diri kita masing-masing Pasalnya kalau kita jumlah jumlahkan dalam tiap hari kita tidak lebih daripada 3 sampai kepada 40 rakaat saja. 17 rakaat dengan yang wajib kita tambahkan dengan qadriyahnya. dua rakaat sebelum subuh, mungkin empat rakaat atau dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya, enam rakaat. Asal kadang-kadang kita masuk, kadang-kadang kita kita ketinggalan jamaah. Maghrib alhamdulillah dari tempat tempat maghrib kita melaksanakan sampai dua rakaat. Kita dua rakaat sebelumnya, dua rakaat setelahnya kemudian kita melaksanakan salat witir. Bagaimana dengan tahajud? Ternyata kita tidak tertidur. Bagaimana dengan salat duha? Kita sudah sibuk dengan urusan kita. Bagaimana dengan salat awalin? Ternyata kita tidak berkemampuan. Salat asli yang dilakukan kita setiap hari tidak boleh kami seminggu que su masing-masing pada posisi amal ibadahnya di dunia. Nanti kita bersabda, ada di antara daripada mereka yang timbul tenggelam dengan keringat dan juga dengan keluhnya, Masing-masing jalan amalan Tuhan dengan pekerjaannya. Itu kira-kira dalam jangka berapa lama? Sebelum masing-masing akan memulai kehidupannya, ya iman ke dalam surga atau juga kepada tempatnya sebaliknya wangiya billah. Bagaimana bil sesudahnya dan neraka wallahu a'lam kita tidak tahu jadi perbekalan yang kita bekalkan untuk kita pergi untuk kita berjumpa dengan Allah untuk kita ke alam bahasa untuk kita ke alam akhirat untuk kita menuju sesudahnya kita pada kesudahan setelahnya untuk kita bersama para nabi-nabi dan rasul berbuat itulah yang kita mohon pada setiap kita sembahyang ingin al-siratul mustaqim dengan puasa hanya sekadar bulan Ramadan saja. Enam Syawal hari pertama puasa, hari kedua kenduri, hari ketiga kenduri lagi, hari keempat kenduri lagi, hari kelima tak terbangun, hari keenam tak sahur sampai ke penghujung bulan Syawal ternyata jumlah hitungan yang enam hari tidak cukup. Ini dengan puasa kita, masya Allah, Allah. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan keperluan perut, hal-hal yang berkenaan dengan makanan dan minuman itu tidak pernah tertinggalkan. Cukup dengan makanannya, cukup juga dengan minumannya, cukup juga dengan keperluannya. Tapi kita masih belum merasa pas dengan obodian kita kepada Allah Jalla wa'ala. Masjid Al-Khairiyah. Masjid Al-Khairiyah. Kalau tidak kita targetkan hair dalam hidup kita, yang pertama untuk kita menjadi ahli khair. Yang kedua agar dengan usaha kita, upaya kita, pengorbanan kita, waktu kita untuk khair. Yang ketiga, yang ketiga agar dengan yang kita rencanakan, yang kita cari kita tersangka kepada diri. Kalau ingin dinilai dengan diri, rasa-rasanya dari sejumlah yang hadir pada malam hari ini, semampu apa, sebanyak apa kita boleh membayar sumbayan yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdina kedua kita dari itu. Itu kira-kira secara jujur. Baik dengan kita juga dengan orang lain. <clears throat> Kita berani bercampur apa sebenarnya Thank you. sesuaikan tentu Masa beli bangku harga 6 juta, keretanya hancur dan macam itu. Betul tidak Tuhan nanti Mesti kita sesuaikan. Perabot katakan perabot yang serba apa adanya. Mesti perabotnya berbalik pada jadi keretanya paling kita dengan kita kita beli datang dari Melaka. Kita secara jujur saja gajin jah lagi, menunggu umur jah lagi. Sudah tidak ada penghasilan, sudah tidak ada pemasukan. Kalau Allah ada pun tidak cukup. Lebih daripada apa yang kita targetkan. Masya Allah, tunggu enam puluh tahun semakin berkurang dengan tenaganya, semakin berkurang mendapat bekal daripada salah orang soleh, perbekalan daripada mereka Imam Paus Ibn Kaisan Al-Yamani itu dinyatakan ibadah hati yang telah laksanakan saja tidak kurang daripada 40 تو جو آمیں تو dimanfaatkan dengan sembah yang Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Zainal Abidin Aziz Ketika mampu kita beribadah sebagaimana kita katakan tadi itu, ternyata kadang-kadang masbuk, kadang-kadang tak berjamaah sama sekali, kadang-kadang tak terbangun. Kalau waktu bangun awal pun, sebenarnya kita akan pergi ke sejarah Wal taufik doang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Kira-kira kalau pada itu kita buka Quran, yang kita jujur saja, apa yang kita buka? Kita buka surah Yasin. tuan-tuan mengantuk, minum kopi dulu. Kopi bagi jalan sedikit supaya kita tidak mengantuk, menonton lagi, menonton lagi. Tapi kalau pada waktu kita sembahyang, pada waktu kita baca yasin, Allahu Akbar. Kadang-kadang dengan surah yasin saja tidak terbaca tidak semacam itu caranya kita bersikap adil dan bijak dan berbuat baik kepada diri pribadi kita masing-masing. Di senantiasa saya ingatkan kepada diri pribadi saya sendiri. Hari Jumat, hari Jumat kita masih sibuk dengan urusan kopi Masih sibuk kita dengan urusan bisnis. Masih sibuk kita dengan kesibukan kita masing-masing. Hari Jumat, Masya Allah, kegiatan pada hari tersebut pun tidak tertular untuk kita berkumpulnya kepada Allah yang Jalla Allah. Sedangkan dunia Allah persembahkan, segala-galanya Allah bagikan justru untuk kita menjadi api kepada makhluk ia dalam dua ia dalam sa'i. Allah Akbar. Oke lah kalau tidak boleh, tapi kalau tidak dengan kita kita bersikap. menyantap menikmati makanan dan minuman, waktu kita pada kita di tempat rekreasi, waktu kita dengan anak dan keluarga, jangan sampai lebih dari ahli care ini dengan kita panduan kita. Ambil waktu untuk kita mempelajarinya, ambil waktu untuk kita mempelajarinya, ambil waktu untuk kita membacanya, ambil waktu untuk kita mengamalkannya agar kita menjadi ahli care. Kemudian yang kedua, masalah Allah, Tabarakallah, kemampuan yang semacam mana saya sebutkan tadi itu seperti itulah keadaannya. Rasanya kita di KL, di takabbalu ibadah kita. Kalau dalam perkataan kita jadi ibadah tersebut itu kita ada di dalam Allah. Kesuan kita ada di dalam itu masuk ke waktu kita yang dimulai dengan di Allah. Yang terkait dengan kepada kita semua kita di masjid kita ini. Allah Akbar Allah Akbar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang kebetulan seketika nanti kita sedang berada di jalan maka dengan Sayyidina Abu Musa al-Asarilah yang menjadi tukang jaga pintu Koreni melantik memberikan jawatan kepada diriku untuk menjadi bodyguardnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang baginda Abu Bakar Rasul ada di mana? Ada di jalan. Tolong mintakan izin kepada baginda Nabi. Dengan baginda Musa pun memberitahukan di luar ada baginda Abu Bakar minta izin rumah masuk berjumpa dengan mereka sekelip sejenak saja dengan mereka tak sanggup berpisah dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena ingin bersama ahli Jadi pada situ persilakan dia masuk, wakasir di jalan, persilakan dia masuk dan sampaikan berita gembira, sampaikan berita gembira bahwa saya dia akan masuk surga nanti pada kiamat. Begitu Umar Ketika melihat Nabi kita sedang berada di dalam sebuah kubur, di hadapan baginda atau sebuah keluarga Nabi kita menguntaikan kedua belah kaki, sampai redek di situ, maka dengan Sina Abu mengambil tempat di sebelah kanan Rasul. Bagaimana kira-kira dengan orang yang kedua? Apakah pada Nabi kita tidak ada di tempat, Nabi kita tidak ada di masjid, Nabi kita tidak ada di rumah, Nabi kita tidak ada di pengajian, Nabi kita tidak ada di tempat-tempat yang biasa dengan mereka berkumpul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, kita ambil kesempatan untuk kita mancing ikan dulu. Kita ambil kesempatan untuk kita pergi ke tempat biasa. Tak semata itu pikiran daripada para sahabat. Baginda Nabi tidak ada tempat dicari-cari bagaimana kita kita katakan kepada Musa, izin Abah Musa izinkan, wabarakatuh hudud jannah dan sampaikan bicara surga Tengok nanti kita sedang mengutangkan kaki, sedang bubakar berada di sebelah kanan, maka dengan senang matu juga menyingkap yang sudah sampai ke pertengahan kepe mengambil tempat di sebelah kiri nanti Nanti kita di tengah, sebelah kanan baginda Abu Bakar, sebelah kiri baginda Umar itu Allah Jadi lama kita kami makan dulu, untuk kita pikir ke makan sate kacang dulu. Tak tu pikir daripada para sahabat. Aku tak nak berpisah dengan sang kasih itu, detik-detik waktu kita dengan ahli roket. Duduk bersama ahli kebajikan, kalau dengan penyakit boleh menular, boleh menolak. kalau dengan sampah boleh menolak. Ini ya, malam kena campak pada sudah tinggalkan tidur satu bulan saya tinggalkan jadi dia senantiasa lekat, kemana saya pergi nah ikut kemudian ter, ter, teralih tertularkan atau tersalirlah sampahnya kepada adik dia ah maksudnya Sebab penyakit boleh menular Tapi boleh menular pikiran kadang-kadang boleh menular dan boleh mencemarkan pemikiran kita apakah kira-kira kebaikan kepada orang yang baik kemuliaan orang yang mulia kebijakan orang para para ketiga, kita ketika dengan mata kita tertutup saja kepada ahli khair, yang kita tengok Al-Quran Karim, yang kita baca hadis-hadis Rasulullah, yang bagaimana kita ahli khair, bangkit semangat, gairah, keinginan, tenaga, kekuatan, tak merupakan satu beban Masya Allah Taala daripada zikir, betul-betul rasa nikmat, seperti daripada lagu kepada lagu, daripada nyanyi kepada nyanyi Tadi lagu jazz, lagunya macam tu lagu saya sebut lagu minyak panah lah, bukan jazz lagi, bukan jazz, bukan jazz, lagu minyak panah Nanti dapatnya dengan lagu Hindustan, tiga kali lagu-lagu jazz pada lagu Hindustan dan terus lagi ala Eropa dan sah lagi macam itu juga ulama-ulama kita dulu dalam dunia ibadah tidak ada rasa lenuh dan jenuh daripada ibadah kepada ibadah kenapa sebab mereka bersama kumpulan ahli eh, bersama kumpulan ahli ibadah harus ada suasana terkondisikan memang betul-betul hati daripada Tuhan Haji. Ada sedikit ikhlas, saya boleh menumpah ikhlas dengan Tuhan Haji. Ada sedikit tawadu, saya boleh mendapatkan tawadu daripada Tuhan Haji. Ada sedikit khasyah, membuat ibadah saya jadi besok Ada sedikit kamanah, membuat ibadah saya jadi kamanah. Masing-masing punya keluarga ini kita kombinasikan, kita kumpulkan kekuatan tadi itu agar dengan kita kita menjadi mulia yang bodoh sebab karena ada jamaah. Jangan disalah tafsirkan. Ha, saya takut, wah jamaah ini berarti jamaah. Insyaallah. Tidak jangan, tidak ada, tidak ada hubungannya. Memang itu sudah sangat tentu. Bersama hari khair, bersama hari kebajikan, bersama hari kebenaran, bersama hari hak, bersama hari hak. Orang yang pedih hatinya, siapa yang selayaknya untuk kami temani ya Rasul? Oh, nanti kita bersabda, mati jauh kita ingat kepada Allah, bukan ingat kepada musik, bukan ingat kepada hiburan, bukan ingat kepada makanan. Kita ingat kepada Allah dakwah wa'ala. Musahabah yang seperti itu yang kita inginkan. Masya Allah, Allah kata Sayyidina Abu Musa al asyari Sesaat dengan Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, aku merasa lebih yakin. Bahkan aku rasa lebih tenang daripada ibadah sepanjang tahun. Itu kesannya. Nanti kita pukul sejak salah seorang sahabat pasal allah ni kita bahasa hanya dia berhenti tak Nah, coba bagi dua handset. Tak payahlah. Ini kita kasih dia handset yang pertama, kita kasih dia Nokia N95, yang ini Nokia N82. Seketika dengan Nokia dengan Nokia, di sini ada program Al-Quran ataupun juga ada lagu-lagu, lagu yang terakhir dari Paganito sebelum meninggal dunia maka dengan kita kita bluetoothkan lagu tadi itu lagu boleh terbluetooth program boleh terbluetooth dalam hitungan detik tak boleh terbluetooth kehusuan daripada sesuatu pada kita bersama Allah yang Pak pahami dengan bahasanya oh masya Allah esro dengan jadi kalau pada itu kita meletakkan prabola kalau kebetulan Afrika Selatan ada di sebelah sana Eropa dengan di sebelah situ, mesti dengan sebelah yang kita hadapkan kepada siaran atau juga kepada negara yang menyiarkan pertandingan Brazil melawan Prancis atau juga Belanda melawan saja. Kalau perabolanya tadi ijat betul, gambarnya tidak terang, tidak jelas. Karena betulkan ijat dulu dengan emosi terus. Belum lagi, sekali lagi, sekali lagi. Hmm. Nah, oke. Okay. Gambar sudah kelihatan. Suaranya lagi. Angkat gambar. Hmm. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga ketika dengan kita kita mengikuti pertandingan dunia antara Prancis melawan Spanyol atau melawan mana saja selesa sungguh sampai satu jam bola main bola berapa jam satu jam satu jam setengah nampak tak pernah menonton bola aja tangga lagi berapa menit. Dia berbola daripada 45 menit, 45 menit berarti satu jam setengah. Kalau tambah waktu tambah lagi 30 menit, berarti hitungannya tidak kurang daripada dua jam kurang berapa? Satu dengan hitungan waktunya, masya Allah, tabarakallah. Nah, yang saya maksud sekarang nih, ternyata dengan kita kita sudah ingin menghitung kebaikan daripada yang care. Kita ingin memeluk kebaikan daripada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah sikit tasbih, tausaid, tausiah, takbir di tanah suci Mekah. Bila kita dudukkan ketika dengan kita kita melakukan mehrab, kita hadapkan dada kita cara kita dan bahwa riwayat dasar terlalu bermidil haram. Hadapkanlah diri kamu ke arah al-masjidil haram, maka betul musyarrafah. Kita belum paham. Yang walaupun tanpa wayang, tak ada tali penghormatan. Tapi pada saat Ka'bahnya ada di hadapan, yang sedang kita kita berhadapan secara tepat, apakah kira-kira kebaikan ahli khair yang rajin sembahyangnya, yang rajin ibadahnya, yang rajin zikir dan tasbihnya, senantiasa subuh di masjid. Kalau sudah kesimpulan yang kedua atau kesimpulan yang ketiga menjadi ahli khair yang kedua bersama ahli khair yang ketiga senantiasa dan selalu mewujudkan melaksanakan mengerjakan memikirkan perkara-perkara ker, kemana supaya dengan tauhidnya boleh berjalan kemana supaya dengan pengajarnya boleh berlangsung kemana supaya kita boleh juga melaksanakan sudah sunnah di Malaysia, maka pakar motivasi. Banyak di Malaysia yang suara sudah pada Allah. Ajak mereka berkumpul Bukit jalil ya, pada pukul 2 pagi. Berpikir saja kita pada saat insya Allah. Dengan jerayah daripada mata akan menetes daripada mata mereka. Astirati Atau juga sedikit-sedikit yang seumpamanya. Jadi bersama ahli khair, bersama ahli khair, wujudkan suasana yang khair, yang rencana, cadangan, pikiran bagaimana kita boleh menunjukkan perkara mereka memasyarakat di permukaan bumi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haji mansur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haji mansur inna lillahi wa inna ilaihi banyak kita senang kata mengalir. Ini berkat karena kita yang punya inisiatif. Ini berkat karena kita yang memulakan. Ini berkat karena kita yang menghidupkan. Ini adalah cadangan daripada kita. Itu asbabnya kemarin kita bersama EJK kadang adalah wa inna ilahi rajiun mengalir kebaikan daripada jamaah mengalir kebaikan daripada politik mengalir kebaikan dari masjid mengalir kebaikan daripada pondok-pondok pesantren mengalir kebaikan yang melayakkan kita untuk bersama akhir akhir nanti pada hari kiamat berakhir dan bukan yang terakhir insya Allah salah seorang sahabat Nabi pada saat datang ke masjid bertanya kepada ya Rasulullah ya Rasul ajarkanlah aku satu amalan yang kalau pada aku mengamalkan aku akan menjadi ahli surga Nabi kita bersabda, "Qul jadi muadzin. Kalau para saudara jangan tak jadi muadzin. Kun muadzinah. Allahu akbar Allahu akbar. Lagu yang lain. Allah jadi muadzin di kampung itu. Nabi kita katakan, menjawab pertanyaan macam mana supaya aku menjadi hari surga. Nabi kita jawab pun muadzin. Kalau la astati mampu takut ila Rasulullah. Sebab itu banyak kami karena dengan suara kalau kita ada orang ada yang sedih itu jangan sedih. Sebab suara kita terlalu keras. Allah, Allah. Akhirnya tak ada yang datang. Orang takut datang ke masjid, takut kalau <laughs> seandainya telinga atau kesehatan akan terganggu. Ataupun juga disebabkan karena suara terlampau lembut. Allah Jadi yang mengantuk tertidur, yang tidur maka nyenyak. Tak cocok kok, kok tapi jangan jadi masjid yang macam tol. yang mengejutkan orang tidur. Tapi dalam makyak sama terpaut dan tersuit hati untuk jantan. Sebab di Mekah ada makyak yang macam itu. Allah. Tanda mengantuk kita kita dah nak beristirahat, lenuh lenuh mata kita dah mengantuk, akhirnya tertidur. sudah hafal Quran, rasa-rasanya syarat dan kriterianya sudah memadai tidak? Syarat yang asasinya itu adalah ayat unafahihan. Sebab kalau dengan tuan iman yang nanti ke depan memasyarakatkan sesuatu yang janggal akan jadi ikutan orang ramai. Imam baca surah. Ternyata dengan surah yang dibaca, jadi perasaan Tulisannya tamat, sudah tutup, sudah selesai. Apa sudah abdulatina? Akhirnya ya imam berdoa atau kembali kepada alim alim atau bila kembali ke belakangnya membaca kurma Di mana? Nah maksudnya itu imam posisi kembaliannya, pergerakannya, bacaannya, jika waktu mereka itu akan menjadi ikutan orang kita lakukan dan kita secara hukum atau juga dengan dalil dan pandir. Nah kalau macam itu, nanti kita katakan kalau tidak boleh menjadi muadzin, patut imam. Malah istofi, aku tak boleh ya Rasulullah. Sebab ada dengan sebagian imam, jangan kita berilokkan. Alhamdulillah, ramai sampai tiga Tapi pada ketuan haji itu jadi imam, imam berdua Jadi kenapa banyak kami di Indonesia, kalau ada satu kumpulan sudah untuk, masuk ke masjid mesti pecah jamaahnya. Yang kadang-kadang mereka buat masjid baru, sebagian di sana, sebagian di sini. Ini kalau yang macam ini pakai jadi imam dah. Sebabnya sudah terkumpul ramai, akhirnya terpecah dua gara-gara ada banyak imam yang berkenan. Lah, tapi nanti kita bersabda, kun di imam, sembahyanglah kamu di belakang imam. Bab yang pertama di belakang imam itu pilihan yang pertama. Yang kedua kita belajar di sebelah kanan imam. Kalau di sebelah kanan sudah ada ambil tempat yang sudah kiri imam. Begitulah seterusnya. Kecil-kecilnya perkara sunnah tapi dia mendapatkan gerasi dan jaminan surga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tuan imam. Ada lagi katanya itu itu masalah di situ. Jadi membuat dia tidak itu ceramah. Nah, kemudian kuliah maghrib serta diskusi isu-isu itu masa. Akhirnya bermain di kepala saya, apa itu isu masa? Kenapa cuma aku pakai kita pejamkan mata? Kita sesudahnya. Demi Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Demi Allahu liman hamidah. Sebuka mata terlihat isu-isu masa apa pula yang akan dipertanyakan, yang akan kita dalam isu itu semata. Itu yang kita secara jujur. Tengok kipas, tengok tulisan, tengok benda, tengok kalah, tengok warna. Membuat hati kita jadi tidak khusyuk. Silakan itu itu semata apa yang nanti dalam. Persilakan. Jadi tadi dijanjikan silakan kuliah ada sedikit interaksi atau soal jawab pertanyaan-pertanyaan yang enak ditanyakan. Mungkin <laughs> di bawah itu sudah ada kotak saya tengok. Ada pertanyaan tentang sudah terkumpul, sudah aku banyaknya. Ini jemaah diberi makan kan nanti. Nanti itu betul satu lagi. Tak lama, tak lama mana. Kalau kalian banyak buat saya tak pasang akal untuk beliau semuanya. Tak perlu risau oke? Mungkin kalau tak ada makanan, tidak ada makanan. Jadi KM restoran 24 jam, makan saja karena punya jemput datang dari restoran mana saja. Berarti bayar sendiri. Silahkan, Tuan. Tuan, Tuan. Satu per eh, satu, satu per satu. Satu satu, institusi kewangan, institusi kewangan eh, ataupun perbankan besar diri ataupun struktur operasi operasinya di mana terjadi komitmennya. Adakah salah jika seseorang berjihad dan tulisan dengan sistem keuangan kita tidak mengapa disebabkan kehalan. Jadi kita berdua ini sekarang, di kita lagi simpan di mana? Dan kita bermuamalah dengan siapa dengan bank muamalah, apakah dengan bank Islam, bank Kesal Al-Islami yang ada Mesir, atau juga dengan ilmu bangunan juga yang ada di Mesir atau yang ada di negara Arab atau dengan prinsip profesional. Tetapi dengan sesungguhnya nanti tidak akan berbeda. Itulah kita kerjakan kadang masya Allah subhanahu yang sama, tempat yang sama, tapi beda saja. Yang layan memang beda lah sedikit-sedikit layanannya. Yang ini pakai tudung, yang ini tak pakai tudung. Jadi kalau di Indonesia yang yang kan contoh. Jadi pengen Islam, makanya dia pakai tudung, betul. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua ada tulisannya sebutan di sana BNI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, ada ujungnya Syariah, jadi bebek Islam. Sementara yang konvensional tidak semacam itu, BNI saja, Mandiri saja, DNI saja, BNI Hijaan sana, Bank Republik Indonesia, BNI Bank Negara Indonesia, begitulah seterusnya pelit, bahkan kejarahan, seperti dengan Pak takabur, insuran. Dengan insuran, mungkin kita kena bayar untuk satu tahun dalam 700 ringgit. Tapi dengan Pak takabur, yang katanya secara syariat itu justru lebih mahal. Justru lebih banyak. Satu. Kemudian yang kedua, Iya, seratus ribu kosongnya lima Apakah kira-kira dengan menambahkan dua kosong dari itu penghematannya daripada seratus ringgit menjadi kepada seribu lima puluh atau menjadi kepada seribu ratus? Ah, kalau macam itu bukan biaya pengkhidmatan. Sebab kalau dengan biaya pengkhidmatan, dia tidak memakan waktu, tenaga, pembiayaan yang terlampau banyak, yang sangat kira macam mana lagi nak pinjam duit, maka dengan kita kita tinggi ke bank selamat. Ini tidak semuanya. Ini saya ceritakan secara am, gambaran secara gamblang. Setelah itu kita nak pinjam duit kira-kira dalam 4000 ringgit. Oke, Tuan Negeri, macam ini saja. Kalau kita tak ada riba, kita tak ada kita tak ada bonus, kita tidak mengenakan riba yang semacam itu. Jadi Tuan Haji maunya berapa? empat ribu ringgit mendengar kami menjual sebuah motor namanya Deolina, kata saya Deolina, menjual satu buah motor res res namanya Yamaha, Suzuki, Honda atau yang sejenisnya seharga 6000 ringgit dengan jasa pembayaran dengan hutang selama lima tahun. Setelah dia jual motor tadi itu seharga 5.500 ringgit, dalam pembayarannya selama 5 tahun kita berangsur-angsur berangsur-angsur sampai lunas sampai habis, tapi setelah 5 tahun maka selepas itu dia beli dia beli balik dia beli kembali motor kita tadi dengan cash dengan harga 4.300 dan kau beli kira-kira jadi semacam itu Jadi selain daripada upah menyimpan emas, ada lagi biaya perkhidmatan. Biaya perkhidmatan antara satu dengan yang lain tidak sama. Antara pinjaman yang juga dengan mas yang dirahangkan, yang juga kalau kehormatan itu, itu namanya saja secara Islam. Tapi pada hakikatnya tidak lebih daripada menipu orang ramai. Silahkan tuan nanti. Sampai cukup dengan cukup bila setengah paling lama. Kalau sampai pukul 10 kena bagi makan semuanya. Jangan eh, Jadi seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa kewajiban. Sibuk panjang hidup dengan urusan surma, bukit jadi, bukit aman, Dulu pernah kita kesianlah Bukit Jalil dan kesian juga Bukit Aman. Sebab mereka kita bagi nama setelah kita sesuai dengan kenyataan. Bukit Aman orang mana takut dengan Bukit Aman. Membuat hati kita jadi risau dan takut. Bukit Jalil artinya kemuliaan dan kebesaran. Tapi ternyata macam-macam hukum akal dan macam-macam kewajiban yang terhinakan dengan tukangnya, dengan komen, dengan konsepnya, juga dengan olahraganya, dengan pertandingannya kadang-kadang sampai 3-5 waktu daripada sembahyang zuhur pertandingan antara kerja kalau tidak salah pada pintu kerja melawan diri saudara maupun buat dia segala bahwa sampai dengan kita kita menjadi orang yang diamankan dengan Nauzubillah. Jadi bagaimana dengan pertanyaan tadi itu? Sudah dengan tukang kumendel, bulan aku malam. Dulu kita ada sekali dalam setahun sekarang piala Eropa, piala mana, piala mana, piala mana, ada piala Akhirnya ketinggalan sembahyang, malaikat ada kata-kata sekedar tahuan. Ini profesi saya ini apa sebenarnya. Mereka kena toleransi lah. Aku ini masih muda lagi berumur 40-an. So, 24 semalaman jalan raya pada hari raya puasa. Kalau kita salah jadi pada belakang menuju 79, 24 yang meninggal. Jadi kalau pada mereka dalam keadaan sakarat hanya Allah bagi uang 40 tahun saja. Tapi malaikat itu tak sempat ke masjid. 20 tahun masih di padang bola lagi. Tak bisa malaikat tak peduli. Nah, macam mana? Begitu permasalahannya. Kepanjang sangat masalahnya. Jadi kesimpulannya masih meninggalkan beberapa kewajiban sunnah yang macam mana cara kita mengurusnya? Kalau seseorang meninggalkan puasa ada jawabannya daripada hadis. Nanti kita bersabda, "Wa Yang Imam yang tadi baca itu diganti dengan satu mutu, dengan satu kilo beras. Kita sedekahkan kepada fakir miskin untuk membayar barang satu hari. Jadi bagaimana dengan subayar? Subayar dalam masa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dikabahkan tidak, dibayarkan tidak pun juga tidak. Jadi dalam satu riwayat, la yasumu ahadun numpang tidur nih ini masih banyak lagi baca masih belum selesai mau ditanya dulu tolong buat dulu dua kali satu kali untuk dua lagi dan dulu yang kedua untuk saya boleh tak mewakilkan wudhu tak boleh mana boleh wudhu diwakilkan jadi kalau macam itu macam mana dalam masa kita tidak ditopok dan juga tidak dibayarkan hanya ada pendapat sebagian daripada ulama ulama Hanafiah menurut ulama Hanafiya. Jadi ada lima waktu sembahyang yang tertinggalkan. Lima waktu sembahyang diganti dengan satu kok berarti dua kok setengah kitra, Dua gantang setengah kitra untuk lima waktu sembahyang. Ada setengah pendapat yang berpendapat seperti itu. Tapi sembahyang beda dengan yang lain. Bedanya seperti apa? Kalau dengan puasa, kita tak boleh puasa karena cuma boleh diganti dengan fidyah. বলেছে tidak kurang daripada 20 kali dua puluh bukan dengan kubahnya bukan dengan binaan dan bangunannya bukan dengan pasir dan juga dengan tumpukan daripada tanahnya yang menunjukkan segala-galanya ke dalam amalan kemudian kita masing-masing jadi kata ulama kalau peninggian kebutuhannya maka ukuran jasad yang masuk ke dalam tanah ukuran jasad yang masuk ke dalam kubur atau ke dalam yang tanah jadi kadang-kadang kita dikuburkan dengan peti karena airnya lumpur, tanahnya lumpur atau juga banjir. Kadang-kadang kita dikuburkan tanpa peti. Jadi kita dikuburkan dengan sehelai kain kafan yang satu persatu akan dibuka ya Allah. Dibuka yang di kepala, dibuka yang di tengah, dibuka yang di punggung, dibuka yang di lutut, dibuka yang di kaki. Terus anak kita yang masalah pun sudah dalam duduk sesaat dengan kita di jalan kubur. Dia pikirannya, oh ada Camry, ada Camry. Itu pikirannya Mercedes kelas, aku nak ambil Mercedes kelas. Kelasnya begitu ala Korea. Tiga yang mengatakan orang mati, yang pertama tiga jendela ini cinta hidup ke mati ini cinta abadi ini cinta daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki tapi pada waktu mati mati pada waktu kita mati ternyata pasangan kita mencari pasangannya lagi itu yang ingin kita perhatikan dalam hidup kembali jadi yang tinggal tidak lebih daripada amalannya saja. nah jadi pada saat yang kita letakkan di atas kubur. Jangan dalam bentuk piramid rata, kemudian kita bagi tanda, aku dengan batu, aku dengan kayu ulin, aku dengan yang seumpamanya. Nanti kita letakkan batu di atas kubur Sayyidina Utsman bin Mas'ud. Jadi sahabat tanya apa dan diletakkan di atas kubur. Nanti kita bersabar supaya debu, kena pasir. Itu penghinaan kepada Al-Quran. Penghinaan kepada Al-Quran tidak boleh. Yang akan menyertainya adalah amalan dia sendiri. Kalau kita letakkan 30 biji Al-Quran sekali-kali sampai umur seseorang, sebab Al-Quran tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Kalau dia pada tujuh dunianya saja, komunikasi dengan kita kita di atas. Lu, assalamualaikum, tolong bagi jawabannya, tolong di SMS kan. Jawabannya mau buka. Kalau amalan kita tidak boleh menjawab, kita tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Itu ada kecil sebenarnya. Jadi kata ulama, kalau hanya sepakat menampun, meletakkan, mengembalikan tanah yang terambil daripada jasa dan sebujur, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya dibuat hinaan, bangunan apalagi kalau sampai dengan kubah kecuali kalau dengan para nabi nabi dan rasul dan juga dengan para awliya dan para orang saleh itu terkecualikan. Jadi tentang binaan di atas kubur sepanjang pembahasannya. Cukup saya katakan ada yang mengatakan pun, ada yang mengatakan tidak. Sementara semuanya sepakat mengatakan menambur tanah ke atas kubur kalau seandainya kuburan tersebut di tempat yang aman hukumnya antara makruh dengan haram. Tapi kafir, kubur itu sudah tergenang di dalam air atau dengan air disebabkan kena banjir, itu wajib dengan kita kita mengamalkan kubur, kita tambur, kita bangun, kita tambur, sampai kalau pada air mengalir, kubur itu tidak akan tenggelam. Kita boleh bayangkanlah kalau kubur kita kebanjiran, eh, sedangkan kita masih hidup di dalam, bagaimana? Ya mindfulness dengan debu kita dengan mulut kita dan itu kita mengiring macam tukelah telinga kita masuk air sikit saja ke dalam telinga sudah bungung Mungkin mana kalau air banjir masuk ke dalam telinga itu banyak tidak sebab tak ada yang bantu kita kalau kita tidak terselamat dengan apa terus dengan yang orang kita tidak merasakan sekarang ini sebab nanti kita tersangka kalau ahli surga lagi ahli surga begitu dikubur nilai pemandangan yang langsung penghuni kubur itu boleh tengok surga. Surga dan neraka diperlihatkan kepada mereka pada tiap pagi dan petang. Surga kalau nak tahu dulu film-film yang cukup mendapatkan perhatian sampai ada di laptop kawan-kawan di Mesir, hampir tiap laptop ada film tersebut ayat-ayat cinta, cinta tentang cinta, cinta, itu nama-namanya Allah, Allah, Allah, Habibur Rahman, Fahrul Razi, Soal Razi. Anaknya, bukan-bukan kita bukan beban kita, bukan bermain mata bermata air dengan orang-orang Mesir, dengan Mesir, Jerman, juga masih itu cerita kita itu bukan macam kehidupan kami pada waktu kita belajar di Mesir, bukan itu. Coba pada waktu kita menonton muslimat, bawang putih, bawang merah. Oh, nonton tanah ketinggalan sambung lagi, besok sambung lagi, sambung lagi. Macan itu tidak di dalam kubur, surga yang terlihat sampai-sampai belum puas lagi melihat suasana dalam surga, dan dia Tiba hari kiamat, ya Allah, seperti seorang yang sedang tidur tapi tidak nyenyak, seperti dengan pengantin pada malam pertama. Begitu yang lagi kita tampilkan keadaan seseorang di dalam kubur. Jadi kalau seandainya kebaikannya, ibadahnya kemudian jam berdoa sungguhlah. Jadi <laughs> kalau dengan keadaan yang nampak dengan mata kepala kita pun sempit, panas, gelap dan tak boleh bergerak. Nah tak kita boleh. Kita mengamati kita kuburan. Kita itu kepala di sini, kepala di sini, kaki di tunjukkan. Kemudian setelah kepala dibantangkan itu dengan tanah, mulut kita dihadapkan tembok supaya kita tidak terlalu satu batu aku dengan tanah besar dibulatkan bulan tangan itu tak bagi berjalan mana kita tidur mengiring macam itu sampai lima jam sampai panjang bawah itu mengiring mesti kita satu oh. jadi itu mengiring sampai mana persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. Tiga terakhir, koman, tiga terakhir. Gracias. Kami tak ada perbedaan terhadap dengan yang lain. Kita bergaduh dengan istri itu sudah tidak terhitung banyaknya. Ya wajar-wajar saja. kalau tak bergaduh. Dengan siapa lagi kita bergaduh. Kadang-kadang gara-gara kena nasi goreng dia, ya, kadang-kadang kena terlambat buat rapat kita sudah marah-marah sama istri. Itu Allah sama salah wajar-wajar saja. Di rumah begini lagi pun kadang-kadang ada juga yang semacam itu. Jadi kita tahu juga suatu saat apa yang kita ceritakan. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulnya Rasulullah, suamiku tuh macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Mungkinlah barangkali yang macam ini, macam tu suami itu orangnya cukup, cepat emosi, cepat marah. Kalau marah-marah kadang-kadang dari setiap ais, ditendang pecah. Kadang piring, kadang-kadang Jadi seperti itulah lebih kurangnya mengatur kepada baginda Nabi. Nabi kita katakan, yang kuat, dan jannah kubi aunar. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Takdir, tak khidmah, tak layak, tak batin. Berarti kita melepaskan surga kita. Kalau laki-laki, surga kita itu dengan ibu. Bakti kita kepada kedua ibu dan bapak secara akan membuat kita ke dalam surga. Mana jadinya? ceritanya sampai pukul sembilan setengah saja. Insya Allah tak lebih daripada itu tak lebih nah, Makanan dijemput semuanya, tapi bukan di sini, di restoran mana-mana saja ada di KL. Siapkan daerahnya sepuluh tinggi, lima belas tinggi, tidur yang dipesan kita masing-masing. Masaklah Allah. Jadi dengan surga yang berada di bawah suami, jadi kita katakan tuas dan jatuh. Allah suami itu dalam surga dan neraka mau nanti kita naik mimbar. Nanti kita katakan, sokkan, sokkan, sokkan, sokkan, moga-moga jauh dilaknat oleh Allah. Siapa ya Rasul? Nabi kita bersabda, seseorang adraka walidahi au ahadahuma fil kibari. Seseorang yang berjumpa, bertemu hidup dengan kedua ibu bapaknya atau dengan salah satunya di waktu tua, tapi dia tidak mendapatkan habuan surga daripada mereka. Tapi kepada kedua ibu bapak atau kepada salah yang surga balasannya, sementara dengan istri baktinya kepada suami, kepada suami bukan kepada kedua ibu bapak lagi. Bahkan kalau suami tak izinkan untuk dia berkunjung berziarah ke tempat maksiat, dia tidak boleh pergi sampai ke tahap itu. Nanti kita bersabda kalau aku memerintahkan seseorang sujud kepada kalau kuntu amiran ahadan ayasjida li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Itu tentang surga di bawah telapak kaki kaum ibu. Tapi kita kita kenapa sabar yang sabar? Mungkin bila saya ceritakan cerita itu, ada dengan seorang laki-laki pergi ke rumah Sina Umar. Sina Umar sudah di Khalifah, nak mengatakan tentang keadaan di rumah. Masih di rumah marah-marah muka mapan, baju kita tak ada yang nyaya buat sarapan pagi tidak, kalau buat pun masih asin sekali. Jadi ada salah seorang nak mengadukan keadaan rumah tangga kepada Sayyidina Umar. Begitu dekat dengan rumah Sayyidina Umar sebagai khalifah, ternyata Tuan Haji tadi itu dengar suara istri Sayyidina Umar marah. rumahku. Saya tadi nak bagi tahu tentang keadaan istriku di rumahku macam mana. Dia begini, begini, begini, begini. Aku nak cerita tentang keadaan istriku. Tapi setelah saya dengar istri Tuan Khalifah macam itu juga. Saya rasa tak ada untungnya lah. Akhirnya aku pun tetap dari ke rumahku. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Jadi macam mana kita tidak sabar? Macam kita tidak sabar? Dia adalah penyalur bahwa kita. Dia adalah orang yang mengandungkan anak kita. Dia yang aturkan rumah tangga kita. Dia yang memasak. Dia yang membantu. Dia yang membelah anak. Kita menada belah anak. Ini takat sekejap saja nih saya. Coba kalau sampai mengamuk-ngamuk menangis-nangis. Takat haji bawa kemari. Betul tak? Nah, jadi sekejap saja. Itu kan betul? Insya Allah. Nah, jadi kalau sampai pada itu dia sakit. Pernah sampai kita tunggu. Berjaga, berjaga, berjaga, jaga Apalagi kalau pada itu dia menangis karena lampinya basah <laughs> dengan donasi. Nampak tambah minyak dengan anak menangis, pura-pura tak dengar. Tapi belum tidur lagi. Belum tidur. Tapi satu kalau maji suruh, tuh, gantikan lampin anak. Tak nak. Itu anak kita belah. Kalau anak yang menangis tadi itu tak nak diam, tak mau diam, sudah mengancam ngancam macam itu. Yang belakang siapa? maji Yang masuk siapa? maji Urusan rumah tangga kita maji Yang berkompetisi dengan kita dalam hidup pun juga maji Jadi kata Umar, selayaknya dengan kita kita bapak dan sahabat dengan mereka. Itu pesan Sina Umar. Pesan bagi Nabi, Nabi kita bersabda, khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Semulia-mulia kamu orang yang paling baik dengan istrinya, yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling terbaik dengan keluarganya. Ayo, dua terakhir. panjang nih. Ini kena setengah jam lagi ceramah. Itu mustahil dengan mutasabihah untuk mujassimah. Cuma secara mudah saja, mujasim artinya kita memperbentukkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu namanya mustahil memperbentukkan Allah dengan makhluk namanya tasbih. Jadi misalnya tasbih, kita mentasbihkan tangan Allah seperti tangan kita. Ya Allah, kita tafsirkan tangan Allah itu seperti tangan kita. Itu namanya tasbih. Kalau kita perbentukkan, misalnya Allah turun. Allah turun ke langit yang pertama Jadi ada dengan sebagian pada mimbar turun ke bawah. Nah macam saya turun tadi itu. Itu namanya tajaksin. Jadi memperbentukkan Allah tidak boleh. Menyerupakan dengan makhluk juga tidak boleh. Keterangannya Al-Quran berkirma Allah berkirma. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Jalla Itu secara mudah untuk kita membedakan antara tapi dengan takbir terakhir nah, itu yang semasa itu itu itu semasa wafiah baru saja ditangkap ya itu bagaimana ceritanya jadi tak kita wafiah yang di sini syiah yang di mana apakah syiahnya Rasanjani syiahnya Abu Najar Abu Jud Abu Najar syiahnya Khomeini, syiah imamnya, syiah Rasulullah, syiah syiah eh, Ismailiyah, syiah syiah Jafariyah dan lain sebagainya. Jadi kalau berbeda kita dengan mereka itu hanya sepakat dalam masalah hukum maka tolak masalah. Jadi kalau hanya sepakat letak tangan kan, misalnya pada sesembahyang, yang mau bukan oleh tapi Allah Akbar, sederhana ini. Karena salah, tapi ini orang Melayu pergi ke Mekah budaya Allahu Akbar. Hmm. macam tu. Datang iwah di sembahyang Allahu Akbar. Hmm. Kita doa. Janggut pakai timur ada. Janggut panjang dengan tangan tiga macam itu Artinya janggut utara ke selatan dengan tiga. Penatik itu tak kesalah yang sangat-sangat setara sekali kita dengan mereka ahli sunnah jamaah dengan orang-orang syah dengan buah-buah akidahnya, keyakinannya mereka beranggapan Quran yang ada dengan kita ini tidak cukup hanya sangat dalam dua pertiganya saja masih terdapat iman yang mereka nantikan. Mereka beranggapan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi kita itu semuanya buah-buah khianat, orang-orang yang khianat, pembangkang pelampau dan lain sebagainya. Kata-kata semacam itu. Kenapa? Sebab karena mereka bersekongkol merebut khilafah daripada Sayyidina Ali Allah wajah. Bahkan lebih terang lagi dengan Syiah mengatakan malaikat Jibril dan senantiasa taat kepada perintah Allah dikatakan kesalah dalam menyampaikan waktu. Nah dalam masalah prinsip seperti ini tidak akan ada titik temu dan kita tidak boleh bertoleransi dengan kumpulan dengan kelompok yang membenci sahabat-sahabat Rasul. Sehingga Nabi berkata Abu Bakar masuk surga, Sina Umar masuk surga, Sina Umar masuk surga, Sina Ali masuk surga, Rahman bin Auf masuk surga, Sayyidina Abbas Al-Khudri masuk surga, Sayyidina Rahman. Sudah dengan Sina Amin Hadi Umar Abu Ubaidah dan Ibn Jarrah masuk surga. Kumpulan yang sepuluh, Al-Quran sudah mengatakan mereka daripada di surga. Wah, mengatakan mereka kafir. Ya, kita boleh hidup bersama dengan kumpulan yang mengkafirkan dua orang sahabat tadi nanti kita bersama keduanya ini Abu Bangka dengan Sulaiman sebagai sajida akan menjadi penghulu ahli surga maka kita ada pemuda ah, ada pemuda Ya nah, macam kan nah, dia akan menjadi pemuda hari surga nanti Sena atau dengan apa yang menjadi pengetua ahli-ahli surga Sina Abu Bakar dengan Sirina Umar nah, itu terdapat di diskriminasi maki di olok bahkan dikafirkan sama mereka hati-hati dengan kuah syiah di negara kita si syiah di seluruh dunia si yang berbenci sahabat-sahabat yang beranggapan sembahyang Jumat tidak wajib, yang beranggapan imam-imam mereka masuk, yang beranggapan Al-Quran tidak cukup dengan hitungannya. Kadang-kadang dia di depan dengan kita. Saya pernah berdebat dengan dia. tapi ternyata aku tahu kata di depan kita saja. Sebab ada Islam pakaian dalam bahasa mereka berpura-pura nampak kelihatan aku, karena kita tidak usah dengan dalil-dalil.